Ini adalah sebuah nikmat yang besar, terlebih yang akan kita pelajari insyaallah taala adalah ilmu yang paling penting di dalam kehidupan kita yaitu ilmu tentang tauhid oleh karena itu pada kesempatan ini sekaligus saya menjawab sebuah pertanyaan yang belum sempat dijawab pada pertemuan yang lalu yaitu tentang pentingnya ilmu manfaat-manfaatnya dan juga beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ini pertanyaannya, bismillah Tentunya banyak sekali yang dapat kami peroleh dari majelis atau dari menghadiri kajian-kajian atau majelis ilmu seperti sekarang ini. Ustadz mohon dijelaskan pertama manfaat atau keuntungan-keuntungan apa saja yang kami dapatkan dari menghadiri majelis ilmu tersebut. Yang kedua, jelaskan adab-adab di dalam majelis ilmu atau talabul ilm. Jazakallah khairan wa jazakumullah khairan. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk dimengerti dan dipahami oleh setiap penuntut ilmu. Dan tentunya menjawab pertanyaan ini sebetulnya butuh suatu muhadarah atau pertemuan tersendiri. Karena kalau berbicara tentang manfaat ilmu, apalagi adab seorang penuntut ilmu, itu luas sekali pembicaraannya. Oleh karena itu, ulama kita telah menulis buku-buku khusus di dalam hal tersebut buku-buku khusus yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu dan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Sebab kalau tidak begitu, maka tidak akan sukses seseorang di dalam menuntut ilmu. Maka mengawali kajian kita, saya ingin menjawab pertanyaan ini secara ringkas saja di antara keutamaan atau manfaat yang akan diraih seseorang tatkala dia menuntut ilmu yang paling penting adalah untuk meraih tujuan di dalam menuntut ilmu itu sendiri yaitu menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Iya. Kita menuntut ilmu dengan harapan kita memahami agama ini dengan baik sehingga kita tidak bodoh lagi kita tidak jahil lagi tentang ajaran-ajaran yang mulia ini karena memahami ilmu agama adalah kunci untuk meraih kebaikan sebagaimana di dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi manfaat yang akan diraih seorang yang menuntut ilmu, dia akan meraih kebaikan. Dan juga akan dimudahkan jalannya ke surga. Artinya kalau dia tidak menuntut ilmu, dia tidak akan meraih kebaikan apapun dan tidak akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Kalau begitu yang akan dia dapatkan adalah kejelekan, yaitu kebodohan. Dan yang dan apa saja yang akan terlahir dari kebodohan tersebut dari berbagai macam bentuk pelanggaran yang akan mengantarkan dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang sebagaimana firman Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat darajat kata Allah Subhanahu wa taala Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dikatakan para ulama makna ayat yang mulia ini bahwasannya di antara manusia Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman, Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Diangkat derajat mereka, ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Ini secara singkat tentang manfaat dan keutamaan menuntut ilmu. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan kesimpulan bahwa seluruh kebaikan seluruh kebaikan yang dipuji di dalam Al-Qur'an dan sunnah seluruh kebaikan yang dihasilkan oleh seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini adalah buah daripada ilmu adalah buah daripada ilmu sebaliknya seluruh kejelekan seluruh keburukan yang dicercah di dalam Al-Quran wa sunnah. Dan yang dihasilkan oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini adalah hasil dari kebodohannya. Adalah pengaruh dan buah dari kebodohannya. Maka ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Sebaliknya kebodohan adalah pokok dan pondasi atau penyebab munculnya segala macam bentuk kejahatan, kejelekan dan keburukan. Oleh karena itu, kita mesti lebih bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu yang berbicara tentang zat yang paling tinggi dan paling mulia dan paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu tauhid. Makanya jangan kita sia-siakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita Allah berikan kita taufik untuk dapat menuntut ilmu, untuk dapat bermajlis di mana mungkin kebanyakan orang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang besar ini. Oleh karena itu, kita harus berusaha bagaimana agar kita berhasil dan sukses di dalam meraih ilmu. Maka seorang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu itu seorang muslim mestilah menghiasi diri dengan adab-adab yang baik. Mestilah menghiasi diri dengan adab-adab yang baik. Bahkan dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dahulu para ulama mempelajari adab terlebih dahulu, kemudian mempelajari ilmu. Demikian pula murid-murid Imam Malik. Mereka mengatakan, kami mempelajari dari Imam Malik adabnya lebih banyak dibanding mempelajari ilmunya. Demikian yang dicontohkan para ulama. Karena tidak akan mungkin seseorang sukses, berhasil di dalam menuntut ilmu atau ilmunya memberikan manfaat kepadanya kalau dia tidak menghiasi diri dengan adab-adabnya. Banyak sekali adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dan para ulama telah menulis buku-buku khusus di antaranya yang saya nasihatkan untuk dibaca adalah kitab Hilyatu Talibil Ilm Perhiasan seorang penuntut ilmu karya Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasiah dan ini yang kita kaji pada setiap hari Selasa setiap bulan sekali. Iya. Dan kitab tersebut memiliki syarah, penjelasan. Siapa yang menjelaskannya? Yang menjelaskannya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah guru yang menuliskan atau yang lebih tinggi ilmunya daripada syekh yang menulis. Karena pentingnya kitab tersebut sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan penjelasan terhadap kitab tersebut. Ini diantaranya hendaklah kita membaca kitab tersebut. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah punya Kitabul Ilm. Ini kumpulan pelajaran beliau dan tanya jawab tentang hal-hal yang terkait dengan pentingnya menuntut ilmu, kemudian dibukukan ini juga sangat bagus. Baik. Namun secara ringkas, para ulama menjelaskan kepada kita adab terpenting di dalam menuntut ilmu. Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala berkata, "Awwalul ilmi an-niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-'amal, thumma an-nashr." Kata beliau rahimahullah, Awal daripada ilmu adalah niat. Yaitu niat yang ikhlas. Semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian mendengarkan dengan baik. Menyimak dengan baik. Mengerahkan semua potensi untuk menyimak pelajaran. Jangan kemudian bermain-main atau ngerumpi atau mengajak teman semajelis berbicara sehingga terganggu di dalam menuntut ilmu. Dan ini bukan saja mengganggu sesama penuntut ilmu, tetapi bisa mengganggu konsentrasi orang yang menyampaikan ilmu. Iya. Harus perhatikan dengan baik. Jangan pula tidur di dalam majelis ilmu. Summal faham. Kemudian memahami. Summal amal. Kemudian mengamalkannya. Summal nasyar. Kemudian menyebarkannya. Ini secara ringkas adab yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari Muhammad bin Nadar Al-Harithi beliau berkata kana yuqal dahulu dikatakan yakni dikatakan para ulama awalul ilmi al-insat lahu awal daripada ilmu adalah diam berkonsentrasi summal istima kemudian mendengarkannya summa hifzuhu, kemudian menghafalkannya. Summa al bih, kemudian mengamalkannya, summa bassuhu, kemudian menyebarkannya. Inilah yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu sehingga ilmu yang dia pelajari memberikan manfaat dan waktu yang dia sempatkan untuk menuntut ilmu tidak sia-sia belaka. Jadi kedudukan adab bagi seorang penuntut ilmu agar dia berhasil meraih ilmu yang bermanfaat bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat kelak itu sangat penting sekali mesti harus diperhatikan baik kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadati alla ilaha illallah. Inilah bab yang sangat penting di dalam kitab ini. Ibaratnya seluruh bab yang kita lewati sebelumnya yaitu lima bab ya. Lima bab yang sudah kita lewati. Iya. Bab pembukaan, kemudian empat bab setelahnya. Ibaratnya hanyalah pengantar. Iya. Bab-bab yang sebelumnya hanyalah pengantar. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama. Yang menjelaskan tentang hakikat tauhid. Demikian pula bab-bab selanjutnya akan lebih memperdalam tentang makna tauhid, bagaimana menguatkannya, bagaimana mengokohkannya, serta menjauhi hal-hal yang bisa membatalkannya. Iya. Ini kita sudah mulai masuk pada penjelasan inti tauhid. Setelah sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah, keutamaannya yang begitu besar, demikian pula bahaya kesyirikan, serta pentingnya mempelajari ilmu tauhid, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Ini kandungan bab-bab sebelumnya. Kalau begitu apa itu tauhid? Setelah kita pahami pentingnya mempelajari tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya, tentunya kita harus mengerti secara lebih detail apa itu tauhid. Iya. Dan apa saja yang bisa membatalkannya. Ini dua hal. Memahami tauhid mesti juga dengan memahami apa saja yang bisa membatalkannya. Yaitu dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Demikian pula hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaannya. Sehingga dikatakan para ulama, وَبِدِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءِ dan dengan menjelaskan kebalikannya, segala sesuatu akan menjadi semakin terang, semakin jelas. Artinya kalau kita mau memahami tauhid dengan benar, kita juga mesti memahami hakikat kesyirikan. Macam-macam dan bentuk kesyirikan. Tidak bisa tidak. Enggak akan kita pahami tauhid dengan benar kalau kita tidak memahami berbagai macam bentuk kesyirikan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah Babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat alla ilaha illallah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, beliau menjelaskan tentang munasabatul bab li kitab tauhid. Kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Qala لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة tatkala penyusun kitab tauhid yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala telah menyebutkan pada bab-bab yang sebelumnya at-tauhida wa fadailahu tentang tauhid dan keutamaan-keutamaannya Wa da'wata ilaih dan kewajiban mendakwahkannya. Wal khawfa min diddihi alladhi huwa syirk. Dan juga wajib untuk takut, khawatir, jangan sampai terjerumus pada lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Ini penjelasan bab-bab sebelumnya. Maka bayyana rahimahullahu taala fi hadzal bab maknahu. Syekh rahimahullah taala menjelaskan di dalam bab ini makna tauhid. Demikian pula bab-bab setelahnya. Semuanya adalah penjelasan makna tauhid. Lianna ba'dan nas yukhti'u fi fahmi maknahu. Karena sebagian manusia telah salah di dalam memahami makna tauhid. Fayadhunnu anna maknahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Sehingga mereka menyangka bahwasannya makna tauhid hanyalah beriman terhadap tauhid rububiyah saja. Iya. Ini tauhid sebagian orang, bahkan sampai orang yang sudah dianggap ulama atau ulama ul kalam, ahlul kalam, ahli filsafat menyusun buku yang tebal ternyata cuma ingin membuktikan Allah itu ada. Allah itu pencipta. Allah pemberi rizki. Padahal kaum musyrikin di masa jahiliyah juga tahu dan mengerti serta mengimani Allah itu ada. Allah mencipta dan memberi rezeki. Maka hakikat tauhid bukan itu saja. Memang itu bagian dari tauhid. Namun bukan itu saja hakikat tauhid. Wahada kata beliau dan ini laisa huwal muradu bit tauhid. Bukanlah yang dimaksud dengan tauhid secara hakikat. Wa innamal muradu dan hanyalah yang dimaksud dengan tauhid wal muradu bihi madallat alaihi nusus allati saqal musannif rahimahullahu taala tarafan minha salam yang dimaksud dengan tauhid adalah apa yang dijelaskan oleh nas-nas atau dalil-dalil yang disebutkan oleh syekh yang disebutkan oleh syekh sebagian di antaranya fi hadzal bab di dalam bab ini Demikian pula bab-bab selanjutnya. Min annahu ifradullah ta'ala bil ibadah. Yaitu tauhid yang hakiki adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah wal khulus minasyirk dan berlepas diri atau selamat dari kesyirikan. Murni dari kesyirikan. Baik. Inilah kecocokan bab ini dengan tauhid. Kemudian kata Syekh, wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid liyubayyana anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Kemudian beliau menggandengkan syahadat, ucapan syahadat la ilaha illallah bersama tauhid untuk menjelaskan bahwa makna keduanya adalah satu, tidak ada perbedaan. Nah, perhatikan beliau bagaimana memberikan judul babu tafsir tauhid wa syahadati Allah ilaha illallah bab tafsir tauhid dan syahadat Allah ilaha illallah. Maksudnya untuk menjelaskan kepada kita syahadat la ilaha illallah dan tauhid itu satu, maknanya sama. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah itulah orang yang bertauhid. Siapa yang tidak mengamalkan la ilaha illallah maka dia bukan seorang muwahhid. Oleh karenanya perlu kita ingatkan kembali makna la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terkandung padanya dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu penafikan yang terdapat dalam kalimat la ilaha yaitu menyalahkan dan menganggap batil semua sesembahan selain Allah dan al-isbat penetapan yang terkandung di dalam illallah yaitu meyakini dan mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Baik. Kita masuk pada dalil yang pertama. Qala rahimahullah wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu Inna azaba rabbika kana mahzura. Dalam surat Al-Isra ayat ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman Ulaika alladzina yad'una orang-orang yang mereka seru yaitu yang mereka sembah yabtaguna ila rabbihimul wasilah mereka mengharapkan atau berusaha mencari-cari al-wasilah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada Rob mereka, yaitu ketaatan. Mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan agar mereka sampai kepada Rob mereka. Ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat. Wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Inna azab rabbika kana mahzura. Sesungguhnya azab Rabbmu sesuatu yang mesti ditakuti. Inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Berkata Syekh Salih al fawzan hafizahullah taala, Yadu'un orang-orang yang mereka sembah ay min dunillah yaitu yang mereka sembah selain Allah. Siapa mereka yang dimaksud di dalam ayat ini? Wahumul malaikah wal anbiya was salihin wa ghairahum mereka yang dimaksud di dalam ayat ini yang disembah selain Allah adalah malaikat, para nabi dan orang-orang soleh dan selain mereka. Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa makna ayat ini atau yang dimaksud dengan ayat ini adalah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Demikian pula Uzair alaihi salam, seorang nabi. Dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf, maksud ayat ini adalah sekelompok jin. Sekelompok jin. Iya. Jin ini tadinya kafir dan disembah oleh orang-orang kafir. Disembah oleh orang-orang kafir, kaum musyrikin. Kemudian ternyata jin-jin itu mendapatkan hidayah. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Iya. Setelah mereka masuk Islam, baik keislaman mereka, mereka pun bersungguh-sungguh dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi orang-orang yang menyembah mereka tidak tahu mereka sudah masuk Islam, mereka masih terus menyembah jin-jin tersebut. Iya. Maka ini menunjukkan kebodohan kaum musyrikin. Syekh mengatakan faddomir al-fa'il fi yad'un raji'un ila al-kuffar. Adapun domir fa'il di dalam yad'un itu kembali kepada orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini maknanya. Yabtagun ayat lubun. Makna yabtagun maknanya adalah mencari. Wad fa'il fihi raji'un ilal mad'uwina minal malaikah wa nahwihim. Adapun domir fa'il pelaku di dalam yabtagun itu kembali kepada yang disembah, yang dimohonkan doa yaitu para malaikat dan selainnya. Iya, yaitu orang-orang saleh, demikian pula jin-jin yang sudah masuk Islam tadi. Baik. Jadi ayat ini bermakna orang-orang kafir yang menyembah para malaikat, orang-orang saleh, para nabi, demikian pula jin-jin yang sudah masuk Islam Padahal mereka yang disembah itu justru berusaha untuk taat kepada Allah. Baik. Kemudian al-wasilah. Apa makna al-wasilah? Qala ma yutaqarrabu bihi ila Allah. Sesuatu yang dengannya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah. Itu makna wasilah di situ ketaatan. Iya. Famakna tawassala ila Allah amila amalan yuqarribuhu ilaih. Oleh karena itu, makna tawassul kepada Allah adalah mengamalkan suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna tawassul. Itu makna tawassul. Iya. Orang yang melakukan tawassul kepada Allah adalah orang yang melakukan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan sampai kemudian orang yang bertawassul itu justru hanya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Oleh karena itu insyaallah taala nanti akan kita sebutkan bentuk-bentuk tawasul yang dibolehkan di dalam syariat. Baik. Demikian pula makna lain dikatakan para ulama mufassirin al-wasilah maknanya itu adalah al-hajah, kebutuhan. Ini penafsiran yang lain. Makna al-wasilah adalah al-hajah kebutuhan. Sehingga yang namanya permohonan terhadap apa yang kita butuhkan mestilah dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yarjuna rahmatahu dan mereka senantiasa mengharap rahmat Allah. Ai la yarjuna ahadan siwah. Maknanya mereka tidak mengharap kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita ar-raja termasuk kategori ibadah. Iya. Mengharap termasuk kategori ibadah. Ibadah kalbiyah, ibadah hati. Sehingga di dalam ayat yang mulia ini Allah memuji para malaikat, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh bahwa mereka itu hanya mengharap rahmat Allah, mengharap kepadanya, tidak mengharap kepada seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu penjelasan bahwasannya orang yang mengharapkan rahmat Allah mestilah dia menempuh sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah kepadanya. Sebab-sebab yang dengan itu dia bisa meraih rahmat Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihah wala bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan siapapun juga. Maka ulama menjelaskan untuk meraih rahmat Allah <coughs> untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Hendaklah seseorang itu beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Yaitu amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyekutukan Allah, yakni ikhlas. Memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah dan semata-mata untuk mencari keridoannya. Inilah hakikat orang-orang yang mengharapkan rahmat, yaitu beramal sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas di dalam beramal, tidak menyekutukan Allah sedikit pun dan memurnikan ibadahnya hanya karena Allah semata-mata. Baik. Wayarjuna wa yakhafuna azabah. Dan mereka takut dengan azab Allah. Ay la yakhafuna ahadan siwah. Maknanya mereka tidak takut kepada seorang pun selain Allah. Ini subhanallah. Kita mendapatkan di dalam ayat yang mulia ini pelajaran yang besar bagaimana sifat para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, bahkan sifat malaikat dan sifat orang-orang saleh. Mereka senantiasa mengharap rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan kepada seorang pun selainnya. Dan juga mereka takut terhadap azabnya. Dan mereka tidak takut kepada seorang pun selainnya. Iya. Ini sifat yang mesti kita teladani. Senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut terhadap azabnya tidak mengharap kepada selainnya, dan tidak takut kepada selainnya. Dan ini adalah dua sifat yang akan membantu seseorang untuk sabat, wassabar, wal istiqamah. Iya. Tetap kokoh di dalam agama, bersabar dan istiqamah. Dua sifat ini yang akan membantu seseorang. Meskipun kemudian misalkan dia disakiti di jalan Allah. Dia disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala namun dia tetap sabar. Dia tetap istiqamah, dia tetap kokoh. Kenapa? Karena dia mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Dia tidak lebih takut dari azab manusia. Karena ada sebagian orang mereka jadikan fitnah manusia seperti azab Allah. Iya. Manusia mengganggunya, menyakitinya, menghalang-halanginya dari jalan kebenaran. Pada akhirnya dia lari dari kebenaran tersebut karena takut kepada manusia atau karena mencari ridho manusia, menginginkan rahmat dari manusia ini di antara sebab seseorang itu tidak bisa istiqamah. Iya. Berpaling dari ketaatan. Meninggalkan jalan yang lurus. Kenapa? Karena adanya gangguan-gangguan dari manusia atau dari syaitan. Baik syaitan manusia maupun setan jin. Sehingga dia lebih mementingkan keridoan mereka. Dia lebih takut terhadap gangguan mereka. Iya. Adapun para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mereka lebih mementingkan keridoan Allah, mengharapkan rahmatnya, dan mereka lebih takut terhadap azabnya. Lebih baik kita bersabar di dunia ini, menghadapi gangguan manusia, menghadapi hal-hal yang menyakitkan, sebab kita tidak akan sanggup menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat ini secara global. Anna Allah Subhanahu wa taala yukhbiru bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna haula'il ladina yad'uuhumul musyrikun min dunillah bahwasannya mereka-mereka yang diibadahi oleh kaum musyrikin selain Allah minal malaikati wal anbiya'i was salihin yaitu para malaikat para nabi dan orang-orang saleh yubadiruna ila talabil qurbah ila Allah tabaraka wa taala mereka berlomba-lomba mereka bersegera untuk mencari sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, yaitu berlomba-lomba dalam beramal saleh. Fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Maka mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Fa'idha fa, kanu kadhalik, kanu min jumlatil abid. Fakaifa yuda'auna ma'allahi ta'ala. Maka apabila keadaan mereka seperti itu, kalau begitu mereka termasuk hamba-hamba. Bukan yang pantas disembah. Maka bagaimana bisa kemudian mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Disembah bersama Allah Subhanahu wa taala, dipersekutukan dengannya. Iya. Ini adalah sebuah dalil yang juga mengajak orang-orang yang menyekutukan Allah untuk menggunakan otak mereka. Untuk menggunakan fikiran mereka, akal sehat mereka. Orang-orang yang kalian sembah saja bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Kalau begitu mereka adalah hamba-hamba Allah seperti kalian juga. Kenapa kalian menyekutukan Allah dengan mereka? Maka kata Syekh, wahum mashguluna bi anfusihim. Mereka sendiri orang-orang yang sibuk dengan diri-diri mereka. Yad'una Allah wa yatawassaluna ilaihi bil ibadah. Mereka beribadah kepada Allah dan mereka bertawassul untuk sampai kepada Allah dengan ibadah. Iya. Ini kesibukan mereka mereka sendiri sibuk dengan diri mereka. Bagaimana agar selamat? Bagaimana agar sampai kepada Allah? Mana ada kesempatan untuk menyelamatkan orang lain? Karena mereka adalah hamba-hamba Allah seperti kita juga. Iya. Yang perlu mendapatkan keselamatan dari Allah. Makanya, para penghuni kubur adalah orang-orang yang mesti didoakan mereka sendiri belum tentu selamat. Bagaimana bisa kita minta keselamatan kepada mereka? Iya. Inilah makna ayat secara global. Baik. Munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab. Annaha tadullu ala makna tauhid. Bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan kepada makna tauhid وشهادة أن لا إله إلا الله dan juga syahadat Allah ilaha illallah. Huwa tarku ma alaihi musyrikun min da'wati salihin. Bahwasannya makna tauhid dan syahadatu Allah ilaha illallah adalah meninggalkan apa yang diamalkan oleh kaum musyrikin min da'wati salihin yaitu berdoa kepada orang-orang saleh. Wal istishfa'i bihim dan meminta syafaat kepada mereka. Ilallah fi kashfid durri au tahwilih. Agar doa-doanya sampai kepada Allah dalam menghilangkan sesuatu yang berbahaya, menghilangkan bala, musibah, dan yang semisalnya, au tahwili atau memindahkannya. Li'anna dzalika huwa syirkul akbar. Karena yang demikian itu adalah syirik besar. Inilah makna ayat yang mulia. Menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin yaitu berdoa kepada orang-orang saleh memohon syafaat kepada mereka agar doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk syirik besar. Adalah termasuk syirik besar yang mesti kita jauhi. Jadi subhanallah, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dua sisi penting. Sisi yang pertama adalah menjelaskan tentang sifat kaum mukminin sifat para malaikat, para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Yaitu mereka selalu beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, berlomba-lomba dalam ibadah, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah serta takut dari azabnya. Ini sisi yang pertama. Menjelaskan tentang hakikat ibadah yang mesti dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah. Adapun sisi yang kedua menjelaskan bahwasannya barang siapa yang menjadikan orang-orang saleh tersebut apakah dari kalangan malaikat, para nabi maupun para wali untuk beribadah kepada Allah atau perantara dalam beribadah kepada Allah seperti dalam berdoa maka itu adalah perbuatan kaum musyrikin dahulu tidak ada bedanya dan termasuk kategori asyirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karenanya Syekh mengatakan, "Ma yustafadu minal ayah" Pelajaran yang bisa kita petik ya, dari ayat ini yang pertama adalah ar-raddu 'ala alladziina al-awliya'a was-salihin. Bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan orang-orang soleh. Fi kasfid durri au jalbin naf'i. Di dalam menghilangkan suatu bahaya atau meraih suatu manfaat. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Dan ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasannya yang mereka sembah tersebut, yang mereka memohon pertolongan kepadanya, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan untuk diri mereka sendiri, apakah menimpakan mudarat, tidak pula memberikan manfaat. Fakaifa yamlikuna dzalika lighairihim? Maka bagaimana lagi mereka bisa memberikan hal itu bagi selain mereka? Iya. Untuk diri mereka saja mereka tidak punya, apalagi memberikan kepada orang lain. Iya. Jadi berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh adalah kebiasaan kaum musyrikin yang dengan itu mereka dihukumi syirik. Mereka dihukumi kaum sebagai kaum musyrikin karena hal itu. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa dan sama saja. Apakah dia berdoa memohon kepada para nabi dan rasul? Meminta hajatnya kepada para nabi dan rasul. Ataukah dia berdoa dengan niat sebagai wasilah, perantara yang mereka namakan dengan tawassul. Iya. Yang hakikatnya itu bukan tawasul, itu adalah kesyirikan. Kalaupun mau dikatakan tawasul, maka itu adalah tawasul asyirki. Tawasul yang syirik. Iya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perlu kita jelaskan tentang hakikat tawasul. Tawasul itu maknanya secara bahasa adalah at-taqarrub ilal matlub mendekatkan diri kepada sesuatu yang dituju. Atau dengan kata lain, at-taqarrub bisyai' at-taqarrub ila syai' bisyai' mendekatkan diri kepada sesuatu dengan menggunakan suatu perantara. Itu namanya tawasul secara bahasa. Baik. Adapun secara syariat, ulama menjelaskan tawassul itu ada dua bentuk. Ada at-tawassulul mamnu' tawassul yang dilarang dan at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Ini perlu dipahami. Tawassul kalau kita sepakat yang mereka lakukan namanya tawassul, maka tawasul itu tidak semuanya dibolehkan. Ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Baik. Yang dilarang itu ada dua bentuk. Tawasul yang dilarang ada dua bentuk. Yang pertama adalah at-tawassul syirki. Tawasul yang syirik. Bagaimana bentuknya? Seperti menjadikan para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan para wali, demikian pula para malaikat sebagai perantara di dalam berdoa. Di dalam berdoa. Makanya sudah kita tegaskan tadi, orang yang berdoa kepada selain Allah, dijelaskan di dalam ayat ini mereka adalah kaum musyrikin. Sama saja, mereka minta hajatnya kepada selain Allah tersebut, atau menjadikan selain Allah sebagai perantara agar diteruskan doanya kepada Allah sama. Tidak ada bedanya. Iya. Ini termasuk kesyirikan. Bahkan disepakati para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam Nawakidul Islam beliau yang kedua man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an Barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara dengan dalil tawassul itu tadi di mana dia berdoa kepada para perantara tersebut dan memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Ulama sepakat ya, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita sering mendengarkan dalam masalah-masalah fikih banyak khilaf ulama. Banyak khilaf ulama. Bahkan terkadang bukan hanya dua pendapat. Sampai tiga, empat pendapat. Bahkan lebih daripada itu. Iya. Tetapi dalam masalah ini ulama seluruhnya sepakat. Dari seluruh mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Dan para ulama yang lainnya sepakat. Barang siapa yang bertawassul. Yang syirik. Yaitu menjadikan selain Allah sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Dan sebetulnya kesyirikan ini sama persis seperti apa yang dilakukan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini. Iya. Demikian pula dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum musyrikin, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ma na'buduhum illa ليقربونا إلى الله zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan mereka yang mereka cintai. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada perantara-perantara tersebut atau kepada sesembahan-sesembahan tersebut kecuali untuk apa? Agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah. Niat mereka sungguh mulia sekali. Perhatikan apa niat mereka menyekutukan Allah agar mereka semakin dekat kepada Allah. Hati-hati. Niat yang baik belum tentu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Tetapi harus dia mengikuti cara yang benar di dalam beribadah. Niat yang baik disertai dengan cara yang benar. Dua syarat. Nggak cukup niat yang baik. Harus disertai cara yang benar, yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bahaya bid'ah. Dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Ini tawasul syirki sebetulnya sekaligus bid'ah juga. Tawasul yang bid'ah. Namun dia lebih daripada sekedar bid'ah, dia bid'ah yang sampai pada derajat kesyirikan. Ini contoh. Bid'ah bukan sekedar bid'ah biasa, tapi sampai pada derajat kesyirikan. Iya. Sudah tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk kategori syirik. Dan termasuk juga kategori tasyabuh menyerupai kaum musyrikin dan ini juga menunjukkan kepada kita bahayanya tasyabuh. Menyerupai kaum musyrikin dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Mereka berdoa kepada para wali dengan harapan doa mereka sampai kepada Allah agar mereka lebih dekat kepada Allah. Baik. Demikian pula kaum musyrikin dahulu mengharapkan syafaat dari selain Allah. Padahal Allah menyatakan kulillahi syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Allah jelaskan tentang kaum musyrikin di masa dahulu. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat ke-18 wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa membahayakan mereka tidak pula bisa memanfaatkan mereka atau memberikan mereka manfaat dan mereka mengatakan orang-orang yang kami sembah itu adalah para pemberi syafaat terhadap kami di sisi Allah. Coba lihat. Mereka beribadah kepada selain Allah dengan tujuan murni. Dengan tujuan baik. Yaitu apa? Agar mendapatkan syafaat di sisi Allah. Agar selamat dari azab Allah. Hasilnya apa? Justru mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Iya. Jadi, tawasul seperti ini adalah syirik. Kemudian yang kedua, tawasul yang dilarang adalah at-tawasulul bid'ah tawasul yang bid'ah. Meskipun tidak sampai pada derajat syirik. Namun dia termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Yaitu bertawasul dengan kemuliaan atau kehormatan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh. Contohnya apa? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini tawasul namanya. Iya. Dia tidak memohon kepada Rasul Al-Mustafa. Tetapi dia menggunakan kemuliaan Rasul, kehormatannya di sisi Allah untuk berdoa kepada Allah. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama. Baik. Adapun tawassul masyru, tawassul yang dibolehkan di dalam syariat itu ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk. Iya. Bentuk yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat ke-180 Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah dengannya. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana bentuknya? Berdoa dengan nama-nama Allah. Seperti kita mengatakan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Irhamni, berikanlah rahmat kepadaku. Iya. Itu namanya bertawasul dengan nama-nama Allah. apa dengan sifatnya. Allahumma birahmatika astaghithu. Ya Allah dengan sifat rahmatmu. Aku memohon pertolongan dari satu musibah. Iya. Ini contoh. Dan banyak contoh di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dibolehkan dalam syariat. Baik. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh yang kita kerjakan. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-16 tentang doa kaum mukminin, Rabbana inna amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami. Zunubana, dosa-dosa kami. Wakina azaban nar, dan lindungilah kami dari neraka. Perhatikan ayat ini. Kata mereka, Rabbana inna amanna. Wahai Rob kami, kami telah beriman. Ini amalan mereka. Disebutkan amalan mereka terlebih dahulu, baru kemudian disusul permohonannya. Iya. Seperti juga dalam hadis yang sangat panjang, yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel yang terkurung di dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Lalu sedikit demi sedikit batu yang menutupi pintu gua itu terbuka. Ini dibolehkan. Ya. Ya Allah, kami telah beriman. Sebutkan amal solehnya. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ini namanya tawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Baik. Kemudian yang ketiga, tawassul yang dibolehkan di dalam syariat adalah minta didoakan seorang soleh yang masih hidup. Yang mendengarkan permohonan kita kepadanya. Kita datang kepada seorang soleh. Pak Kiai, tolong doakan saya. Ya, sudah pingin sekali nikah misalkan, belum juga ada jodoh. Ya. Ini contoh, minta doa Pak Kiai. Bukannya kita datang setelah Pak Kiai sudah mati di kuburannya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kata Allah, In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka mendengarkan pun, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian. Percuma. Iya. Sebagaimana yang dicontohkan para sahabat, mereka datang kepada Rasulullah saw minta didoakan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, apakah para sahabat berdatangan di kuburan beliau? Berdoa kepada beliau agar doanya diteruskan kepada Allah? Tidak. Gak pernah sama sekali. Kecuali mungkin ada riwayat-riwayat yang baif dan palsu. Iya. Oleh karena itu pernah terjadi musim paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka para sahabat datang kepada Al Abbas bin Abdul Muttalib Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta beliau mendoakan. Mereka nggak datang di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi datang kepada orang soleh. Padahal sudah jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dari siapapun juga. Iya. Maka berdoa kepada orang yang sudah mati ini termasuk kategori syirik dan bid'ah sekaligus. Baik. Inilah tiga macam tawassul yang dibenarkan di dalam syariat. Tawasul di dalam berdoa. Adapun tawasul di dalam amalan adalah ibadah itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh tadi, makna tawassala ila Allah amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Makna orang yang bertawassul kepada Allah yaitu mengamalkan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini maknanya secara umum tawassul kepada Allah, yakni berusaha sampai kepada Allah, yaitu melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya, melakukan kesyirikan atau perbuatan bid'ah ataupun kemaksiatan yang semua itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada satu syubhat yang biasa mereka lontarkan. Kata mereka, Allah Maha Suci, Maha Agung. Sementara kita banyak dosa. Bagaikan seorang raja dibandingkan dengan penduduk atau rakyat jelata. Maka untuk bisa sampai kepada Allah sama dengan kita mau bertemu seorang raja atau seorang presiden. Ya. Sulit sekali. Ada macam-macam aturan protokol sehingga hampir mustahil untuk bisa berjumpa dengan presiden tanpa melalui perantaranya. Iya apakah menterinya, ajudannya, orang dekatnya, keluarga dekatnya, dan lain-lain. Demikian, mereka kiaskan Allah dengan seorang raja di dunia. Iya. Maka untuk membantah syubhat ini, pertama kita katakan Allah telah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Bukan melalui perantara-perantara. Demikian pula yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka tinggalkan akal-akalan kita, kias-kias kita menurut akal. Ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Allah adalah Raja yang maha berkuasa, maha mampu untuk melakukan segala-galanya. Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Bagaimana bisa disamakan dengan seorang raja di dunia yang kekuasaannya terbatas, kemampuannya sangat terbatas, pendengaran dan penglihatannya sangat terbatas sekali. Kalau begitu, mengkiaskan Allah dengan raja di dunia ini, ini sudah bentuk kesyirikan dari sisi yang lain. Iya. Ini bentuk kesyirikan dari sisi yang lain. Allah maha mendengar setiap doa dan maha mampu untuk mengabulkannya. Adapun raja di dunia wajar. Dia butuh pembantu, dia butuh perantara-perantara. Dia tidak bisa mendengarkan semua keluhan rakyatnya. Dia capek dan bahkan dia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Bagaimana bisa disamakan dengan Allah? Iya. Jadi ini kias yang batil dan syubhat yang sangat lemah sekali. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan Qul id'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakan kepada mereka, serulah yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menghilangkan untuk menghilangkan kemudaratan dari kalian, tidak pula memindahkannya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Kul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih?" Katakan kepada mereka, Apakah yang kalian sembah selain Allah? Jika Allah ingin menimpakan mudarat kepadaku, maka bisakah mereka menghilangkan kemudaratan tersebut? Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan tidak ada yang pantas diibadahi. Tidak ada yang pantas kita berdoa kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua qala bayanu syiddati khaufil anbiya'i was salihin min Allah wa bayanu rajaihim li rahmatihi. Penjelasan tentang kuatnya rasa takut atau besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan tentang pengharapan mereka terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua sifat mulia, dua sifat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang soleh yang Allah jelaskan di dalam ayatnya yang mulia ini dengan maksud untuk kita meneladani mereka. وَيَرْجُونَ rahmatahu وَيَخَافُونَ adzabah Dan mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Ini dua sifat mulia. Dan ini adalah dua sifat yang tidak terpisahkan dari keikhlasan. Tidak seperti yang disangka oleh orang-orang sufi. Tasawuf, tarekat. Mereka mengatakan, kalau beribadah mengharapkan rahmat, dan termasuk kategori rahmat surga. Iya. Kata mereka kalau beribadah mengharapkan surga atau takut neraka berarti tidak ikhlas. Entah dari mana mereka mendapatkan ajaran seperti ini. Iya. Termasuk kategori, eh, surga itu termasuk kategori rahmat. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu bikiman asya." Engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Jadi kalau Allah merahmati seseorang, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Iya. Tetapi orang-orang sufi mengatakan apa? Gak apa-apa, yang penting Allah sayang sama saya, gak apa-apa saya masuk neraka. Iya. Ini ucapan orang-orang sufi. Saya gak peduli. Saya beribadah bukan karena takut neraka, bukan mengharap surga. Jadi, yang penting Allah ridho kepada saya, merahmati saya, tidak apa-apa saya masuk neraka. Yang penting saya ikhlas dalam ibadah. Itu bukan ikhlas. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa mereka lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul dan menyerahkan sifat yang Allah telah memuji, menyalahkan sifat para Nabi dan Rasul yang Allah telah memuji mereka di dalam ayat ini. Iya. Makanya ayat yang mulia ini terkandung padanya dua sifat kaum mukminin yang menyelisihi tiga golongan sesat. Yang pertama itu tadi, golongan sufiyah, tasawuf, tarekat. Iya. Yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta saja, al-mahabbah. Itu yang mereka dengung-dengungkan. Sampai ada nukilan dari Rodiah al-Adawiyah, ya, tokoh sufi yang mereka kagumi seperti itu ibadahnya hanya berdasarkan cinta, tidak mengharap surga, tidak takut neraka, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho. Iya. Dan ini jelas kesesatan dan penyimpangan. Ini kelompok yang pertama. Dua sifat yang mulia ini membantah tiga kelompok. Yang pertama sufia, yang kedua golongan khawarij. Yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut. Bagus takut kepada Allah dengan takut kepadanya akan menghalangi seseorang untuk bermaksiat. Tetapi kalau hanya takut saja tanpa disertai harap, maka akan mengantarkan kepada penyimpangan. Seperti penyimpangannya kelompok khawarij ini. Iya. Sampai-sampai karena sudah tidak mengharap rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah, tatkala mereka melihat seseorang melakukan dosa besar, mereka kafirkan. Mereka anggap dia murtad dan akan kekal di neraka. Ini jelas kesesatan. Iya. Golongan yang ketiga yaitu golongan Murji'ah. Murji'ah adalah kebalikan daripada Khawarij. Mereka lebih mengedepankan harap rahmat Allah. Kurang rasa takut atau bahkan tidak ada sama sekali sehingga mereka melakukan perbuatan maksiat dan mereka anggap keimanan mereka sempurna seperti orang-orang yang taat kepada Allah. Sampai mereka menganggap amalan manusia bagaimanapun dosa yang dia kerjakan tidak berpengaruh pada imannya. Sebaliknya ketaatan manusia juga tidak menambah imannya. Ini jelas penyimpangan. Ahlus sunnah meyakini bahwa iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ahlu sunnah meyakini, kaum mukminin yang melakukan dosa-dosa besar, mereka adalah orang-orang yang mukmin tetap beriman dan akan tetapi kurang keimanan mereka. Mukmin nakisul iman, mukmin yang kurang imannya bukan iman yang sempurna, bukan kafir. Bukan kafir, bukan pula mukmin yang sempurna imannya. Iya. Adapun di akhirat kelak, maka mereka tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayat yang mulia ini membantah tiga kelompok sesat sekaligus dan menjelaskan kepada kita bahwa ibadah mesti berdiri di atas tiga pilar. Ini ayat. Ini pelajaran dari ayat yang mulia ini. Iya. Ibadah mesti berdiri di atas tiga pilar. Yang pertama al-mahabbah, kecintaan. Yang pertama al-mahabbah adalah kecintaan. Dan ini ditunjukkan secara apa namanya? tersirat di dalam ayat ini. Ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang soleh yang mereka sembah itu berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk mencari wasilah ketaatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Ini menunjukkan apa? Cinta mereka kepada Allah. Kan begitu? Sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-hub wa huwa ibtigha at-taqarrub ilaih. Yakni keinginan mereka untuk mendekat kepada Allah menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah. Ini pilar yang pertama. Pilar yang kedua mengharapkan rahmat Allah. Pada ayat pada lanjutan ayat wayarjuna rahmatahu dan mereka mengharap rahmat Allah. Dan pilar yang ketiga wayakhafuna azabah dan mereka takut kepada azab Allah. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pilar ibadah. Cinta, harap dan takut. Iya. Dan ini juga makna ayat yang selalu kita baca dalam solat kita, Alhamdulillahirabbil Terkandung padanya cinta kepada Allah karena kita mengucapkan alhamdulillah dikarenakan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga mestilah kita cinta kepadanya. Kemudian dalam Ar-Rahmanir Rahim terkandung pengharapan Kemudian dalam Malik Yomiddin terkandung rasa takut. Allah mampu untuk membalas setiap apa yang kita kerjakan di hari kiamat. Kemudian kita tegaskan Ia karena budu, kami beribadah hanya kepadamu, yakni bermakna kami beribadah dengan tiga perkara yang telah lewat disebutkan di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yomiddin. Itu rahasia, urutan ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa sebelum ia kena budu disebutkan tiga ayat? Dikarenakan kita beribadah kepada Allah mesti dengan tiga sifat ini. Cinta kepadanya, mengharap rahmatnya, dan takut dari azabnya. Kapan hilang salah satunya, maka na'udzubillah kita akan terjerumus ke dalam golongan kelompok-kelompok yang menyimpang, yaitu sufiyah atau khawarij ataupun murjiah. Baik. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan memberikan pencerahan tentang hakikat tauhid serta makna-makna kesyirikan yang mesti kita jauhi. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum Tiga pilar ibadah adalah mahabbah kecintaan. Yang lainnya apa adalah uh, ar-roja mengharap rahmat Allah. Rojaun. Kemudian al-khauf atau khaufun takut kepada Allah atau takut terhadap azab Allah. Ustaz mohon nasihatnya agar kami semangat menghadiri kajian salaf khususnya suami agar sema, agar apa namanya semangat menghadiri undangan teman-temannya di apa ini di lapangan oleh Taib. Intinya Bagaimana supaya semangat di dalam menuntut ilmu. Ini sudah kita jelaskan tadi. Sudah kita nasihatkan di awal pertemuan kita. Agar lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kita memahami pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Ya. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Sebaliknya kebodohan adalah pokok atau sebab segala kejelekan. Iya. Ini semuanya kalau kita pahami dengan baik, kalau kita membaca dalil-dalilnya dan penjelasan para ulama akan memberikan semangat yang besar kepada kita untuk menuntut ilmu. iya. Dan kalau kita pahami hakikat kehidupan adalah beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tidak akan mungkin tanpa ilmu, tanpa tuntunan yang benar, maka mestinya lebih membuat kita semangat dalam menuntut ilmu. Maka seorang istri yang sudah mengerti, hendaklah dia menjelaskan kepada suaminya dan memberikan nasihat agar suaminya bersemangat dalam menuntut ilmu. Iya. Apa hukumnya mengikuti asuransi kesehatan yang didasari pertimbangan biaya berobat yang mahal saat ini? Asuransi itu ada dua bentuk ya. Ada yang sifatnya tijari, asuransi bisnis, dan ada asuransi ta'awuni, tolong menolong. Perbedaannya apa? Asuransi bis bisnis itu di antara bentuknya mengandung riba. Seperti seseorang menyetorkan sejumlah dana, mungkin nilainya kecil. Tapi ketika dia sakit, dia mendapatkan dana lebih besar dari apa yang dia setorkan. Ini sudah jelas riba. Ini sudah jelas riba. Iya. Ini di satu sisi mengandung riba. Di sisi lain mengandung goror, ketidakjelasan. Sebab mungkin dia tidak sakit-sakit sampai mati. Akhirnya dia yang rugi. Yang untung siapa? Perusahaan atau orang lain. Ini diantaranya. Asuransi bisnis itu. Adapun asuransi yang sifatnya ta'awuni, itu ketika kita menyerahkan dana kita itu ikhlas lillahi taala. Kita tidak mengharapkan dia kembali lagi atau berkembang lebih besar. Iya. Maka yang seperti ini harusnya ada di setiap negeri ada asuransi yang sifatnya ta'awuni untuk menolong orang-orang yang kekurangan biaya. Walhamdulillah yang saya tahu di Indonesia ada program apa yang terakhir itu? Ya. Iya, jaminan dari pemerintah ya. Jaminan dari pemerintah program untuk memberikan kemur, apa namanya kemudahan dan harga murah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berobat. Harus nyetor juga. Baik. Ini harus dipelajari lagi itu. Nah. Jadi ini Tony udah join ya istri Elvira kelas tiga kelas nah, nah, dua kelas satu hmm. seharusnya terus per bulan kalau kelas tiga itu dua puluh dua ribu semua masyarakat iya. wajib ya. wajib itu di, dianjurkan nasional katanya itu hmm. nasional baik apakah diperbolehkan kita berdoa bersama atau dengan beberapa orang secara bersama-sama berdoa secara bersama-sama berjamaah ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecuali kalau memang kebetulan kita mendengarkan ada orang yang berdoa kemudian kita mengaminkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau direncanakan secara bersama-sama kita berdoa seperti yang biasa dilakukan dengan dipimpin oleh seseorang, iya. Maka ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berzikir dan berdoa secara berjamaah ini tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kecuali kalau kita mendengarkan orang lagi berdoa, kemudian kita mengaminkan, tidak apa-apa. Iya. Ya. Tidak apa-apa juga, nggak wajib. Iya. Iya. iya. Itu boleh. Khotib berdoa saat sholat Jumat, kemudian kita aminkan. Tidak apa-apa. Keluarga saya masih melaksanakan selamatan. satu sampai tujuh hari. empat puluh hari. Bagi orang yang meninggal. Meskipun saya sudah mengingatkan bahwa itu adalah bid'ah. Bagaimana saya harus bersikap? Terus menerus diberikan nasihat diberikan pengajaran, dikuatkan akidah mereka, tauhid mereka, diajarkan tentang sunnah, diajarkan tentang pentingnya ittiba, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini semua tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya itu saja diajarkan kepada mereka, yang paling penting diajarkan tentang tauhid, menjauhi kesyirikan diajarkan sunnah dan menjauhi bid'ah. Diajarkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah dan bahaya perbuatan bid'ah. Kalau mereka sudah pahami hal ini semuanya, insya Allah ta'ala lebih mudah untuk diberikan nasihat. Iya. Maka demikian kita bersikap, berusaha terus menasehati mereka. Di sisi lain, kita juga berusaha berbuat baik kepada mereka. Agar mudah bagi mereka untuk menerima kebenaran. Dan tidak dibenarkan untuk kita bergabung mengikuti acara-acara bid'ah tersebut. Baik. Walhamdulillah ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.